Tadarus dulu ah, bisa jadi ini ayat yang terakhir kita baca. Surat Jumu'ah ayat 8. Terkait dengan dasar hukum tema OTW TKP. DMN tad gitu kan ngechat DMN tad di mana tad OTW TKP non artinya oke tungguannya tapi kapai <laughs> Tema kita keren banget OTW to death on the way eh, to death artinya semua menuju ke sana. Ini dasar hukumnya nih surat Al-Jumu'ah ayat 8. Saya sekali, semuanya sekali biar membekas. A'udzu billahi minasy rajim. Ya. Qul innal mauta الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب إلى عالم الغيب والشهادة فينب فينبئكم بما كنتم تعملون Allah berfirman, katakanlah sungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, kematian itu, maka sungguhnya kematian itu akan menemui kalian secara paksa. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah, innalillahi wa inna rajiun, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di ayat lain innaka maitun wa innahum maitun. Sungguhnya kamu akan mati dan sungguhnya mereka juga akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat Al-Jumar ayat 30, surat Ali Imran 185. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim uh, eh, musayadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian. Kendati pun kalian berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Anisa 78. Jadi ayat-ayat kematian di Al-Quran sebanding berimbang dengan ayat-ayat tentang kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah Ar-Rahmanir Rahim wa asyhadu Muhammadan abduhu wa min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'alaiha fan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian awalnya tidak ada kita wal hayata lalu diadakan liya wakum, sengaja seberat apapun ujiannya senyumi aja karena itu ujian bagi kita ayyukum diantara kita ahsanu amala yang terpenting apa yang sudah kita siapkan bekal apa untuk kepulangan kita mudik ilallah pulang ke kampung halaman uh, dunia catat diciptakan untuk kita maka jangan khawatir tentang dunia tapi kita diciptakan untuk akhirat wal akhiratu khairu abqa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagi yang berbuat baik dan mengekalkan kebaikan tapi bagi yang berbuat buruk kekal juga keburukannya khalidina fiha abada naudzubillahi min dalik maka life is choice, hidup pilihan. Wahadainahun najdain, dua jalan sudah Allah berikan. Mau jadi boga lalakon, mau jadi penjahat. Nudawiluha bainan nas. Dunia ini berputar. Bahwa ayah Firaun, ayah ge ayah Ngan beda pelakuna. Mau jadi peran antagonis, mau jadi peran naon, pilih. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Peran yang kocak membuat kita terbahak-bahak. Peran bercinta membuat orang mabuk kepayah ku cinta mah men brother superman gak nutug tak ku cinta mah spiderman gak tijali ku cinta mah melendoy bray Ustaz meni penuh penghayatan Ustaz juga manusia ku cinta mah melenoy. maka cintakan rasa cintanya kepada Allah. Nanti Allah cintakan yang kau cintai sebelum mencintai Allah. Allah cintakan kepadamu karena kau sudah memulai mencintai Allah dengan utuh. Karena Allah sang pencinta. Dan Allah yang menggerakkan seluruh cinta untuk mencintai kita. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Ya Allah, kami bermohon kepadamu tanamkan rasa cintaku hanya untukmu, tidak untuk yang lain. Lebih daripada aku mencintai diriku sendiri dan keluargaku. Setiap ubun-ubun kita ada dalam genggamannya. Jutaan triliun saya dalam tubuh kita ada dalam kendalinya. Ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Walaupun sekedip mata. Fala takilni ila nafsi tarfata aini. Wa aslihli, solehkan aku ya Allah. Jadi hirup tong mau akarep sorangan. Mana raja-raja yang sombong dulu mana? Fir'aun, Korun, Abraha, Namruz. Mana? Di mana hari ini? Kaifa, bagaimana mungkin? takfuruna engkau kufur billahi kepada Allah wa kuntum yang mengadakanmu amuatan tidak ada wafat Fa'ahyakum lalu diadakan seperti hari ini sudah punya bekal apa? Punten pertanyaannya muhasabahnya catat berapa umur kita sekarang? Ini pertanyaan untuk pribadi cuman lagi ngumpul aja jadi globalin berapa umur kita sekarang? Baru pak Yakin bakal berumur panjang? Esok sih masih ada, tapi yakin nggak besok kita masih ada? Jangan sombong kejauhan, sejam ke depan. Ada asuransi yang menggaransi kita masih hidup. Yang jadi masalah bukan kematiannya, amal apa yang sudah dibingkai untuk mati enak. Karena banyak orang yang berpikir hidup enak, tapi berapa persen orang yang berpikir untuk mati enak. Sekali lagi, dunia diciptakan untuk kita. Tapi kita diciptakan untuk akhirat. Tapi orang hari ini fokusnya kemana? Ke dunia yang akan meninggalkan dan ditinggalkan. Bergegas. Dunia itu bergegas meninggalkan kita. Empat kotak persegi panjang berapa sudut? Segitiga berapa sudut? Kalau garis ada awal ada akhir. Aku mah nggak mau jadi benda yang tiga tadi. Aku pengennya jadi lingkaran biar nggak ada putusnya sama kalian. Itu matematika kehidupan. Kematian itu kehidupan. Justru kehidupan yang sungguhnya itu adalah kemati. Kedip mata saja. Jalan kita masih panjang. Kemarin alam ruh, alam rahim, alam dunia. Satu hari di akhirat, seribu tahun di dunia. Sebentar sekali. Lalu alam kubur. Karantina saya kemarin Bu Popi Handayani jaya. Saya ceramah di Al Amin. Sebelum ceramah saya baca gerak iya. Aslinya tidak bisa sare. Sare hese hese hudang. 40 hari menjelang kematian. Keringet dingin, dehidrasi sudah. Terus orang naik naon hirup mentoboga ibadah. Kaifa puru nabilah. Kenapa engkau kufur kepada Allah? wa kuntum amwatan pada asalnya kamu tidak ada fa ahyakum lalu diadakan untuk summa kemudian yumitukum diwafatkan untuk apa diwafatkan summa yuhyikum untuk dihidupkan quotesnya adalah bikin hidup lebih hidup seperti ini bikin hidup lebih hidup karena ternyata hidup bukan untuk hidup tapi hidup untuk yang maha hidup. Bagaimana Ustadz kalau wafat? Sekalipun mati, itulah jalan hidup. Karena ada ayat, jangan kau pikir, jangan kau sangka orang-orang yang wafat di jalan Allah dengan kesyahidannya, mereka mati, mereka hidup di tempat yang lain. Karena kematian adalah kehidupan. Pernah saya katakan di sini, kalau punya keluarga petani, pelajarilah ketika kita wisata bersilaturahmi ke rumahnya. Saya sering berkunjung ke nenek saya yang di Garut itu di atas tungku hawu eh jagung garing saya tanya nek ini untuk apa nek ya untuk ditanam lagi pi kok mati lihat aja nanti besok kita ke kebun jadi dari jagung yang kering itu dipecelan dimasukin ke tanah kering dimasukin dikubur lalu diairi beberapa hari kemudian itulah kehidupan jamur kuping lah jamur kuping tahu jamur kuping hidupnya di media hidup media mati kayu yang sudah mati. Jadi kehidupan itu kematian dan kematian itu adalah awal kehi Kaipa, bagaimana mungkin tak puruna engkau ingkar kita ingkar bilahi kepada Allah yang wakuntum amuatan amwatan menjadikan kalian asalnya tidak ada Fa'ahyakum lalu diadakan summa kemudian ditiadakan yumitukum summa kemudian yuhikum dihidupkan ya hayu ya qayyum matikan nastagis kalau Rasul lagi stres suka keluar rumah lalu kepalanya diangkat ke langit sambil narik janggot no nah, ya, janggotan eueuh tong maksakeun ya ayu ya qayyum bi rahmatika astrinya minta digenggam sama Allah karena Allah ada masalah tiada kita merasa bisa jarang bisa merasa kita merasa pintar, jarang pintar merasa. Kita sering merasa benar, jarang benar merasa. Kita sering merasa cukup, jangan cukup merasa. Innal insana layat ar'ahu stagna. Jadi offside hidupnya sering dapat kartu merah dan kartu kuning. Melampaui batas dari batas ketentuan yang sudah Allah garikan. Maka kulu kullu nafsin da'ikatul maut. Itu batasnya. Lalu apa yang mau disombongkan? Pepatah mengatakan hirup tong gede hulu. Jangan besar kepala bising tak helm. Mana nu garedes sirah. Mana nu jare jengkean kemarin tuh mana. Faina tadhabun. Rekamarana atau gaya kan gitu maot tak aslinya, tong sombong bising dimandian warga can ngasaan dikompoikan di kompleknya naik keranda hati perasaan nggak enak ah saya lihat auranya beda nih tong atau ting disebut cahayaan teh Ustaz melihat cahayaan tong hari tong hari sok ayah berita isukna kata jelema nih kamari asa cahayaan terus enak ngarana diumumkan di masjid bukan kematiannya. Fatajawwadu bekal apa yang sudah engkau persiapkan? faina khairi jadi takwa. Kalau saya anak yang sekarang yang udah 6 bulan nih, belum di USG, kalau namanya cowok udah disiapin, namanya jadid. Jadid naon ya? jadi takwa. Jarang yang pakai itu. Apa artinya? Ya? Bekal sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Jadi namanya jadid takwa keren. Biar dia tahu diri, hidup untuk berbekal kita aja mau lebaran persiapannya udah dari sekarang ya, para rede. Ngus ngilu arisan marjan, paket, hongguan, daging, kacang, aduh, orson, nyaho lah. Kue kelapa, <laughs> arisan rendang, sarung. <laughs> Tina naon kan? Manusia punya rencana, Allah punya rencana. Sebaik-baik rencana, rencana siapa? makaru wa makarullah wallahu khairul makirin hati-hati pikiranmu melampaui ajalmu Ramadan juara asik pengiparat dosa penghapus dosa minar Ramadan ila Ramadan tukaffiru lima bainahuma antara Ramadan dengan Ramadan itu menghapus dosa keduanya penghapusan dosa setahun rugi banget kalau tahun ini nggak kebagian setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan berilah hamba kesempatan. Allahumma salim nih, hanya doa yang merubah takdir. Ya Allah, selamatkan aku li Ramadan. Untuk menikmati jamuan rahmatmu di bulan Ramadan. Bulan yang agung yang kau hadirkan untuk mengkiparati dosa-dosa kami. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Berikan kesempatan ya Allah. Allahumma salim li Ramadan. Wassalim Ramadan Ali. Selamatkan Ramadan itu untukku. Untuk apa? Wassalimu minni mutakabbalan Harapannya amal-amalku ini menjadi amal yang diterima karena amal terikhlas adalah saum yang tidak ingin dilihat manusia kecuali engkau saja ya Rob. Hanya doa yang merubah takdir. Sok minta 40 hari lagi. Entong pede itu ngusmaruli gamis, ngusmaruli cadar reka mana. Ya. OTW to death on the way kematian karena hidup ini seperti eskalator, bergerak tidak bergerak, maju ke menuju kesudahan. Hidup ini bagaikan garis lurus yang semakin mendekat ke titik terakhir bukan bulatan bola yang tiada ujung dan tiada pangkal. Hidup ini melangkah terus yang setiap helai nafas adalah mengurangi jatah kuota setiap kita. Berapa giga lagi? Berapa umur kita sekarang? Yakin bakal berumur panjang? Pertanyaan yang dua. Yang ketiga sudah punya kebaikan apa? Pernah menyakiti orang? Sudah minta maaf? Termaafkan tidak? Bagaimana kalau wafat sebelum termaafkan? Ini hak Adam yang harus selesai di dunia. Maka jauhkan sifat iri, dengki. Karena kalau nggak selesai, ini jadi beban kita di akhirat. Terpercaya cobaan mawat ayana nabari loba dosa. Masih banyak alasan sibuk untuk tidak beribadah kepada Allah dengan sok sibuk kayak mengurus kekayaan sehingga telat-telat melaksanakan sholat. Berapa gaji gajimu mang nepikan telat-telat melaksanakan sholat. Siapa yang memberikan gerak kakimu sampai kau tidak memenuhi panggilan Robmu yang memanggil dalam kehidupanmu hanya tiga kali saja. Satu musim adan, bisa jadi asar barusan asar terakhir kita. Dua musim haji dan umroh hanya punya rencana. Kadang memilih Bali dan Paris dulu atau yang ketiga, panggilan kematian. Kullu ajalli musamma. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari tiba-tiba baca koran wafat nuna YouTube nuker ceramah dengannya tong diaminkan dia menyepertikan sejarah wae ceramah Ker salat nu asik nu ker sujud, Allah jelas orang. Eh. Bingkai kematian husnul khatimah. Rubah takdirnya dengan doa. Biarkan doa kita bertarung dengan takdir kita. Di dalam doa kami meminta ringankan langkah kami untuk mencapai menuju ridomu di sisa hidup kami. Why? kusadari selama ini kami sering jauh meninggalkan dirimu ya Rob. Sedangkan maut pasti datang tanpa mengenal waktu. Tuntunlah kami di sisa hidup kami sebelum datang ajal kami. Jadikan akhir hidup kami. Pada ujung akhirnya tersenyum padamu ya Rob. Wafat dalam keadaan syahid. Wafat dalam keadaan sujud. Wafat dalam keadaan kiroah. Wafat dalam keadaan senantiasa sedang memiliki wudhu. Wafat dalam keadaan takbir. Wafat dapat ridho orang tua ayah dan ibu. Husnul khatimah. Sudah yang lalu biarlah berlalu. Karena Allah tidak pernah melihat masa lalu. Yang Allah lihat pertaubatan. Maka bertaubatlah. Bertaubatlah. Bertaubatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Yang jadi masalah OTW to death bukan kematiannya. Tapi bekal apa yang sudah kita persiapkan. Alasan dibikin sedemikian rupa ditumpuk-tumpuk. Tertipu saya mah da lain teh hayang ibadah teh sibuk ngurus karir. Nabi Yusuf pun sibuk. Nabi ganteng pula. 50% ganteng manusia yang pernah ada di dunia versi on the spot ada di Yusuf alaihissalam. 25% di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. 15% di Ustaz Epi. Saya sana di nu hadir ayeuna setik ewang lah takdir eta mah ganteng mah relatif nu mutlak nu goreng mah geus kasep masih muda raja pula ngatur tatanan negara sibuknya luar biasa worker holik eureun ibadah tuh terus urang saha teu kasep lain raja sok sibuk berminyak hirup di Allahu Akbar seuseuh tak banget kalau sok sibuk Yusuf Berbekal, berbekal, tetap berbekal. Karena yakin ada hidup setelah mati, yakin ada akhirat setelah dunia. Maka berbekal. Mending lelah sekarang daripada lelah nanti. Kalau alasannya kaya, sorry to say ya, ada nabi yang paling kaya di antara para nabi. Mungkin kita pun di bawah dia. Sana Nabi Nonta, Sulaiman. Keletik nama Sulaim Boy. Kan Superman super Superboy. Kayaknya luar biasa. Sampai makhluk Allah ditraktir kabeh. Kuhud-hud beak sombong tong sombong man. Tapi tetap ibadah sekaya apapun Sulaiman. Maka orang kaya yang sok sibuk dengan kayaannya. Anak muda yang sok sibuk dengan kegiatannya. Yusuf dan Sulaiman tak bantahan di Allah tak Lalu kalau sibuknya karena apa tidak bisa beribadahnya karena sakit. Catat. Ada nabi yang diuji dengan sakit. Ayub alaihissalam buduk seumur-umur tanpa kartu sehat BPJS dan nyam sostek salat weh malah salatnya beda jeng salat umat Muhammad ekstrim sepanjang malam jadi nggak ada orang sakit lalu tidak beribadah eta Ayub kalau alasan sengsara tidak beribadah untuk berbekal OTW to date menuju kematian hmm Isa alaihissalam Wakanal insanu robi jadala. Alasan mana lagi yang mau digunakan untuk menghadap Rob kita sehingga kita tidak berbekal? Oh saya baca di buku ini ada kelompok empat kelompok manusia yang menyikapi alam barjah itu dengan empat sikap. Satu memang tidak mau tahu karena menakutkan. Yang tadi kata MC, memang urusan kematian mah merinding sih. Tapi tuzakiru ala hazimil lazat sering-sering untuk meluluh lantakan kerasnya hati. Kan kadang kita merasa benar ya. Kamu ngeserada ngaji gitu apa ayat apa hadis. Rajin e, bergabung dengan yang soleh-soleh. Kalau artinya asa bersih hati-hati. Lalu seperti ia sombong hati-hati. Bukan hatimu yang berjiwa besar tapi mungkin hatimu sedang bengkak karena sombongmu. Karena belum tuntas kepahamanmu sehingga yang di luar dia salah. Diagnosa hati ini. Biar karena yang selamat di akhirat nanti ilaman atau Allah ila bin salim. Yang hatinya bersih dari iri, dengki dan penyakit hati lainnya yang baru ketemu 60 tuh penyakit hati. Termasuk risau dan galau. Obatnya la haula wala quwata Karena Allah yang membulak-balik hati. Ya muqallibal qulub, sabit kolbi minta ke Allah untuk ditapkan hati kita dalam agama dalam ketaatan. Lalu kalau kita berbuat baik, di caption, di upload, banyak viewer, liker, dan lover. Lalu iru ngabekahan, hati-hati bukan amamu yang baik, itu wangi amamu yang Allah bakar karena banyak riaknya. Nauzubillahi min dalik. Jadi di akhirat nggak punya bekal apa-apa. Wa qadimna ila ma min amalin faja'alnahu haba'an mansura di surat Al-Furqan. Allah Lihatkan amalnya seperti banyak tapi hampa. Seperti debu yang tertiup angin capek gawe teka pake di teke. Maka murek balik tong di engke-engke bising keburu jadi bangke. Lamun rek baik jangan dinanti-nanti bising keburu mati. Sok cepat berbekal. Karena kan kematian ini bukan nomor antri. Bukan nomor urut. Tapi nomor cabut, nomor dudut yang merasa masih muda, ganteng, sehat, kuat, ngejim, sok jumba, harapan borma. Nu kamari, nu ngagoes ke daerah saya, jumbrung ke atas. Ditanyakan panjang, maut. Tak rek sepeda hantar ada orang. Simpen di standar distanarkeun ya. Apa ini artinya? Maka Tuzakiru kata Nabi. Allah hazimil lazat. Ingat si pemutus kelejatan yakni al-maut. Asli mang. Kudu loba ingat maut. Ada buku Imam Al-Ghazali metodologi menjemput maut. Tebalnya di bawah ini. Lalu wisata ke alam kubur. Harus punya koleksi mang. Biar hirup tegede hulu. Ini 40 hari menuju kematian. Lumayan lah. E, bikin dehidrasi lah. E, buku ya adventure. Jadi tengenah dahar saya pas Bu Popi bere ngasih buku ini saya nggak enak makan jeng uyah mah. <laughs> Rada mirasa jeng padangnya. Jadi pesannya banyak banget di dalam eh, sikap manusia yang pertama adalah nggak mau peduli, mending tenyaho lah. Pokoknya ngejos, beri, apa Dudunya dunia we terus al hakumut takasur hatta zurtumul makobir ngumpul-ngumpul ngebanyak-banyakin, nggak sadar sebentar lagi alam kubur menarik dirinya. Jamaah malah wa adadah mengkoleksi. Para sahabat ketika sering melihat fenomena kematian, dia sering menangis. Malah ayah nu mau aboe rek teh dipelong we. Kemarin Andi Boni keren tuh temanya kotak ajaib. Sugante orai sanca boeh dipapaikan dititah di cabaku jamaah biar kena ibu bolehlah belanja ke manapun tentang passion ibu bapak pun demikian tapi pernah kepikiran nggak setidak siap apapun dress code kematian kita sudah disiapkan mungkin di DKM ini pun sudah ada jatahnya berbahan kasar tak berjahit tak bersaku tak berenda murah Sifatnya memaksa. Jadi ulah siri ke Ustaz Epi, Ustaz Epi mah endorse. Enggak, enggak di endorse lah. Ya, warnanya sama putih. Banyak orang yang tidak sadar kain kafannya sudah ditenun. Banyak orang yang berpikir hidup enak, tapi sedikit sekali yang berpikir mati enak. Perlu tuh persiapan. Supaya hati teh sadar gitu, hirup teh mau di dia terus. Perbandingan satu hari di akhirat itu seribu tahun di dunia. Dikubur teh kesel kuma saya pengen ya masuk ke wilayah Barjah. Ya ternyata di Barjah teh saling mengunjungi. Karena alam kubur bukan kuburan ya. Karena ada istri yang pesan nanti kalau wafat dikuburkan dekat si ayahnya. Nah mah karena mama teh loba dosa kasih ayah teh kerhirup sok loba diamekan. Tapi kasih ayah mawat gering batina aku mama. Emang kuno cerewet mah stres kuntilanak ge kan ayahnya salaki cool humble lalu pensiun muda disangkana pensiun teh ngeunah rek tenang di imah teh beki rudet istrina teh kadung tad pensiun muda naon gandeng di imah era radio RRI sana, disada we wek wek wek wek wek wek wek mentak tad pamitnya ngilu di masjid lah sok cete, ning maca Quran bat hati imah maca Quran itu eh menikmati masa pensiun. Tapi rek balik teh stres nyangan waktu pang putingna ngalah jemplingna rek balik teh males teh. Karena ya radio untuk pakai batu baterai teh. Ya. Tuh hiji mangsa rek sare ngacoblak wae Da emosi kayak batas naca. Dibekam diasupkan ngasumur sumur. Untung deet cenah. Kumaha? ayo nu baru nyikikik Nah pamajikan aing jadi kunti, kunti ngadengeun balik deh. Naon pamajikan mana mah tuh dihanap? nah mana hibar gandeng cenah anu cerewet. Tuh kunti geus kunu cerewet. Cik atulah bising maut ker kitu. Ya kan loba anu maot ker ah kamu. hati oh, Hati-hati. Kulo nafsin ikotul maut. Tek tek hanjelu Salah salakina maut mah menyesal gitu. Ya, Mama kubur dekat si bapaknya maksud bisa ngobrol merenya beda kamar eta dikubur da kaciri tinahan hanjeluna teh pas datang ke hajatan nyanyi elektunan kalau sudah tiada baru terasa bu nih pakai hati ingat kasih bapak cenah ustad omatnya ingetan barudak mun ibu mawat kubur dekat si bapak nyak, beja ke barudak amanah etam, kubur weh deket si bapak si ibu beres si kubur si bapak hudang deui sianu turken deh, urang nges tenang-tenang hadisna riwayatna doib entong tong emosi ingin masuk surga la dob walakal jannah sederhana ah, yang asup surga mah jangan masuk surga eh, non, jangan marah kalau ingin masuk surga orang marah tuh jauh hatinya gitu deket kogorowokan pada eta jelemana eta barangna Beda nu romantismenya. Babe, ma, nya. Hati-hati, ini psikologi. Jangan mati dalam keadaan marah. Nanti ijroilnya lebih marah. Dan ternyata di buku ini, ijroil itu every day, every time, everywhere. Selalu datang ngecek sisa kuota setiap manusia. Kak Imah datang ngapoe. Sarai ijroil hiji, loba. Ijroil mangaran tugas. Ulah oh Israel iya, kayak di Bandung lah lompat ke Singapura ke Israel iya, di BBM di Singapura tas ya tata ke Singapura tah Entong make logika ieu iya, mah alladzina yu'minuna bil ghaib. Harus ada berita dari nabi. Cek nabi Israel itu ngecek and recheck da, orang mah tugas mun waktu ninggal mangsa datang masanya dipaksa. Ta siapa? yang Ustadz orang Aceh itu pernah ngaji di sini. Jadi orang kapir tuh di dibejaan eh keluar kontrakan mana beak embung nolak dicokot tidak Maka banyak orang yang wafat dalam keadaan eh, terbelalak menganga. Tok sedik sok di taliannya tong dipitakeun di dina. Reketek teteh menghindari menganga. Dan sering ikut memandikan mayit, fenomenanya beda-beda. Saya dulu borangan, sok muriding, muriding meninggalkan mawa teh beranikan diri muridingna dikurud weh nya jadi teu muriding deui sok rek muriding nu mana pek ngilu ngamandian jam 12 peting tad itu eueuh nu ngurus ternyata nanah ketih pecah pembuluh darah geus nyokot cai sing tarik make steam weh. eh nggak apa-apa yang penting bersih terus entong nyiksa ka mayit teh ilmu tambah sedikit-sedikit ya dak ayah nu diwerdonan ya si kotoran nanti kodok entong nggak nges mati sarap-sarapna kalau saya mah mayat lagi mandiin saya saeutik namun hudang sorangan mah lumpat digini aja sedikit moro morojo sorangan karena ada pesan dari Nabi sikapi mayat itu seperti orang hidup karena kata Rasulullah mereka merasa mereka melihat mereka mendengar hanya Allah cabut tiga hal saja gerak suara dan akal. Hati-hati kalau ngemandiin teh tong berkata-kata, apalagi yang menyinggung mayit, raribut baru dakma. Tad itu jelema macan tutul. Naon hapur hungku entong. Yang dicabok mana? Jempling auratnya. Ini harus ada pelatihannya. Auratnya sing api dan pahala fadilah memandikan orang yang wafat itu seperti bayi yang baru lahir. Maka saya mah untuk bagian mana nu ngamandian tadi? Tadi hayang dahar kurang traktir. Doangkan orangnya karena dia seperti bayi yang baru lahir, diberi padilahnya. Asal ikhlas ya. Subhanallah banyak hikmah. Jadi kehidupan teh kematian. Ada orang mati teh menghidupkan, menghidupkan amal. Maka kalau ada yang mati, yang sibuk, yang hidup, yang mati nu hidup nu neangan keranda nu nyiapkeun kafan nu menggali kubur pahalana keur nu hidup keur nu maut tuh dan nu maut mah teu dimandian ge moal protes ngan nu bau nu hirup nu, nu maut nu maut mah teu dikuburkeun ge maka ini ada harus semi pakai tauhid total ai nu maut mun rek dianterkeun ka kuburan kenapa di kerandanya pakai payung kan nu masuk di payungannya kunaon panasen tong dikubur atuh ngapen tuh si Ustaz Epi saya seleket eh eh ame tauhid tersirik. sirik saya kemarin ngaji di Al-Huda Cikutra keren tuh anak gigirin ceramah saya boleh nanya boleh kenapa Nabi Nuh seorang Nabi diberi istri yang tidak soleha saya ngajawabnya jawabnya hampurannya pas kawin Nabi Nuh orang terhadir hadir saya tengah jawab ku emosi dah orang teh hadir sugan keren nanya nate, Ustad kena ayu Nabi Adam ayah bujalan wah eta pertanyaan jelema nak. tapi saya berpikir logik karena kita beribu berplasenta ayah bujalan ada udelnya kalau Adam kan tidak dilahirkan bener oke okay, eta pertanyaan Ustad Ari Adam ayah bujalan tuh saya tong sok-sok taunya nya, saya tuh coba tanyakan ke Hermina Itu sama artinya ketika kita wafat, ruh kita di mana? Jawabannya kudu ku Quran. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak banyak aku berikan ilmu tentang ini kecuali sedikit. Wa yas'alunnaka 'anir ruh. Pasti akan ada yang bertanya tentang ruh, arwah, roh. Kul katakan min amri robi itu urusan Rob tapi kan kita sendiri kan ada kalanya berpisah dengan jasad kita karena di balik kekuatan ada kelemahan. Di balik kehidupan ada kematian. Setiap kita dalam genggamannya. Yang jadi masalah bukan itunya, bekal apa yang kita sudah persiapkan. Saya agak sedikit ajak semua wisata nongol ke alam kubur. Pertanyaan kubur itu ada. Saya dapat hadisnya mutafakun alaih Bukhari Muslim. Tujuh langkah mayat diantar ke kubur. Pertanyaan kubur dimulai. Tujuh langkah. Iji dua tujuh. Ketika para pengantar kubur pulang tujuh langkah. Pertanyaan kubur dimulai. Menurang karunya kuma balik dia. Tidak bisa. Bukan tujuh langkahnya. Pertanyaan kuburnya itu loh sedang dinyatakan tanah Nabi ada. Di sini ada riwayat saking berimannya manusia tapi tanpa ilmu saat itu Nabi yang menceritakan karena Nabi belum diutus. Nabi menceritakan ada seorang ayah berpesan kepada ahli warisnya anak-anaknya. Kalau bapak mati nanti ya anak ya bakar mayat bapak sehingga luluh lantah menjadi abu. Lalu ketika angin berhembus di tengah laut, kau taburkan mayat yang sudah jadi abu dari bapamu ini biar berserakan. Apa alasannya ya Rasulullah orang berbuat seperti itu? Ini dulu sebelum aku diutus. Karena takut adanya hidup setelah takut pertanggungjawaban dan akhirnya orang ini diampuni. Ayah keimanan karena gaib seetik diampuni. Di sanggana Allah tuh bisa ngumpulkan kebun papisah eta. Ini ini keren banget hadisnya. Oh, jadi pertanyaan kubur teh aya. Sad, ameh teh ditanya di kubur kumaha? Nu ngeunah pisan nu maotna opi maung, dicapluk paus. Nepi ka lembut eueuh tapakan. Aya moal keur nu marawat jiga kitu pertanyaan kubur. Nya aya ada alam kubur malain kuburan. Maka perlu berbekal for a otw to death yang namanya ilmu iman, Islam, ilmu. Ma ilmuka, karena pertanyaan kubur, kata Nabi, hanya satu. Oh, yang dibocorkan nih Ustaz Epi. Kenapa enggak empat Ustaz yang man kawa wa imamuka wa nabiyuka wa kiblatuka. Eta mah nges bocor. Nges ararapal kabeh ge. Nah, saya baca Bukhari. Satu pertanyaan saja. Ma ilmuka. Apa pengetahuanmu? bihadar roju wisata sedikit dalam kubur itu nanti dibangunkan kembali hari kebangkitan eh, maka berlindung tadi di sholat Allahumma ini a'udzubika min adabil qabri ketika tidak bisa menjawab pertanyaan itu jadi adab kubur dobtotul kubro dunia menghimpitnya perlu ibadah nyunah teh karena seorang sosok laki-laki didudukan Wallahu alam. Saya baru dapat keterangan sakit itu. Lalu dipertanyakan ku malaikat penanya di kubur, "Ma kak. Apa pengetahuanmu bihadar rojul. tentang lelaki ini?" Cuman maaf dalam kurung yang menjawab bukan mulut. Karena di Quran surat Yasin ada ayat al-yauma nahtimu ala afwahihim. Allah kunci wa aidihim yang berkata tangan wa hadu arjuluhum bima kanu yaksibun bersaksi kaki berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya awas cunihin awas cuka cokot cubak cabak cubak cabok ya ngalengkah kamana wae berkata kaki kita kemana saja ia ya melangkahnya. Jadi sejaman dengan Nabi, sekelas Abu Lahab, Abu Jahal, nggak bisa mereka menjawab walaupun face to face pernah melihat Nabi, nggak bisa. Ini masalah iman, Islam. Ada pengakuan nggak tasdikun bikolbi kalau dia Rasulullah. Wa amalun birarkan, sesuai nggak? Amal kita dalam beribadah mengikuti karena fungsi Rasul diusus untuk diikuti. Jadi nanti tangan kita yang menjawab Eh, dia Muhammad Rasulullah wa Muhammad Rasulullah sya'abil bayinat minal huda wal furqan ini bekal ini dia adalah Muhammad yang ketika dia diutus mengajarkan kami takbir seperti ini ruku seperti ini sujud seperti ini kalau sukses jawabannya enam solihan tidurlah orang soleh karena sukses menjawab dengan perilaku bukan dengan mulut maka ini dikunci karena ini juara bohong Nah. Eta mah ayatnya nu al yauma nahtimu mah nggak bisa dibantah. Enggak enggak bisa membela diri, enggak bisa naon ngaranna teh mengakrobatkan kata-kata untuk sebuah pembelaan seperti paling terna pengacara di dunia enggak bisa. Sok ayeuna rek ngomong mah. Ya, di itu mah nggak. Nah, kunciannya adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka patajawadu fa inna khairi jadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Maka di Jumatan sering kita dengar hatib usikum wa nafsi Allah mewasiatkan tentang untuk takwa kepada Allah. Ya ayuhan wahai manusia, ittaqullah. Takutlah kepada Allah haqqatu qatih Dengan sebenarnya benarnya takut. Wala jangan tamu tuna engkau wafat otw to death dicarek illa wa antum muslimun sebelum engkau menyerahkan urusan musuh kepada Allah al-Islam iman dan Islam. Maka ada pertanyaan di Al-Hasr ayat 19, "Wal tanzir nafsum ma qaddamat ligod yang sebelumnya ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kalau saya kiam baca ini sesek dada. Hai manusia, ya wahai orang yang beriman, ittaqullah. Masih adakah sampai detik ini rasa takutmu kepada Allah? Wastanzur hatikan hari esokmu. Ma qaddamat God. Wa'bud rabbaka. Beribadah kepada Allah. Ka'annaka tamutu wada. Seakan-akan kau wafat. Di ibadahmu terakhir. Maka kalau imam suka mendengar imam. Istawastakimu. Luruskan dan rapatkan. As-salatul muwadi' Bisa jadi ini sholat terakhir kita. Sering mendengar imam. Maka wa'bur rabbaka. Berbekalah dengan ibadahmu terakhir ini sebaik-baiknya ibadah. Karena Ka'annaka tamutu goda. Seakan-akan kau wafat besok. Watandur maqaddamat liqad. Wattakullah dua kata yang sama di ayat itu. Takutlah kepada Allah haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benarnya takut. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah akan mengabarkan apa yang kamu perbuat. Kenapa dalam Islam setelah salat yang pokok, yang wajib lalu mau salat sunat pindah ya? supaya jadi saksi atas perbuatan kita bumi itu idza jilati ardu wa akhrajatil ardu asqalaha bersaksi tak ya nur pakai ngaji teh ratus kilometer keluar ke handap maka memindahkan batas dalam Islam masalahnya nggak enteng pindahkan ah membengsi ustadz nabu patok wilayahnya nggak kerasa tapi Allah tahu seberapa kilo kali itu itu dikongkorongkan Allah saya pengennya rutin ya kajian nih saya pengennya rutin bab kematian terus biar dihanca. Ini jadi PR buat kita semua karena jarang orang yang ngebahas ini. Padahal semua akan ke sana ya. Nomor cabut, nomor dudut. Setuju ya? Jadi tema-tema bulanannya nggak saya fokus di dia lah. Kecuali Muhammad amarawat. udah KBG hayang ka surga, hayang nyaho tinggal banget-banget lagi nggak horny hayang surga. Tapi tapi haroream ini tanya hayang ka surga, maka sikap manusia Pertama, pura-pura nggak tahu tentang kematian. Yang kedua, tahu tapi tidak mau tahu. Terus we mun aya pangajian teh embung ah, sieun ah. Sok ngebahas maut, ai sieun ku Allah mah deketan. Boleh takut sama mati? Boleh untuk memperkuat pertaubatan kita. Jangan takut tapi dihindari. Ada orang takut mati menghindari, datang ke tukang las Mang pangnyeunkeun besi sing kanal Dai maut mati apanya kenal nyumput ti Ijroil. Aslina aslina sok seberapa dibeli karena beusina tuh sakit Pas lagi mang sa tempat sareun bising Ijroil na peting. Sok atuh geus beres, sok atu cenah tes heula. Dites ai kuncina tinggalin di luar reken Tilu menit maut. Pada rek ngehindari kemati. Mata kata Buya Hamka, banyak orang yang naik pesawat tapi tidak takut, naik tempat tidur? Tidak. Pada kematian banyak di tempat tidur kan? Banyak orang naik pesawat tidak takut. Tapi orang naik tempat tidur Nah, padahal kematian mah banyak di tempat tidur. Munleksiannya naik tempat sare, mata tong sarare wae. Bising sare teu hudang-hudang. Kalau doa naik pesawat mah kan bismillahirrahmanirrahim Tapi kalau doamu tidur Bismika Allahumma ahya bismika amut makanya wudhu dulu bising jadi wafat terakhir eh tidur terakhir uh, eh, tengah mautna dengan sakalina ker ker, ke kakara teh mautna teu ya bismika Allahumma ahya bismika amut dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup aku mati ini kan tiap hari diajarkan ngantara dibaca lalu bangun tidur apa yang pertama di, diambil dikerjakan doa ke sok ngadoa lolobana ena lain ngadoa nyokot handphone maca WA dan ningali notification teh jika narima wahyu ti Jibril atuh waduh oh, pada anu incoming call Israel ya hati-hati alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur thanks God nuhun ya Allah digugah kendi setelah kau wafatkan kami sebentar dan akhirnya kami akan kembali padamu mau tidak mau memaksa sifatnya tanpa verifikasi tanpa konfirmasi setiap orang dengan investasi materi ketika operasi bisa beli darah ke PMI untuk transfusi tapi bisa beli nyawa nggak setiap orang bisa beli jam tapi bisa beli waktu nggak setiap orang kaplingnya berbeda besok mah punten dua kali satu pun tidak yang sesuai kita inginkan. Di itu di juru, di nagrog jungbrungma, mah TPU. Di waktu mun dua tahun terkabayar bayar kontraknya, digali tumpukan di juru. Jakarta lebih mahal lagi lahan wilayah nubenghar di dikuburna jero nu standar ekonomina setengah nu miskin karunya sukuna narolong maot wae ngesese di urang mah nya tak haroream maut teh duh birokrasina sok we nu harayang ti mah ya Kapling kita sama, dua kali satu, kendaraan kita sama, keranda, pakaian kita tadi sama, kapan namanya juga unik kapan. Banyak diantara kita kapannya sudah ditenun. Jam berapapun dipaksa dipakai kan. Tak berjahit. Apalagi yang sama. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Saya tidak akan bosan menyampaikan ini. Hari ini kita di punggung bumi, besok kita dihijrahkan di, di ke perut bumi. Wajah kita hari ini berbeda karena tidak satu gen dan DNA. Tapi besok mah sama. Naon rek disombongkeun? Eueuh mancung, eueuh pesek, da pesek mah eueuh aya mancung tertunda. Nggak teh pesel tah cacing tanah belatung. Tak sering-sering gerak ngelihat fenomena ulin teh ka kuburan. Assalamualaikum ya ahla diyar. Assalamualaikum wahai para penduduk kubur. Wa inna insyaallah bikum lahikum. Itu teh berbekal eta teh Insya Allah aku juga akan seperti kalian. Tapi perlu jawaban Teh salam nu eta. Entong, entong. Ini sombong nih tuh dijawab. Serba salah dijawab lalu empat deh. Wahai penduduk kubur, terima kasih mengingatkanku. Aku pun akan seperti kalian, insya Allah bikum lahikun. Dijawabnya atu iraha dia baturan. Ya, sering-sering biar melembutkan ha, hati. Tuzakiru ala hazimil Kata Nabi akan berbahagia orang-orang yang sering mengingat kematian. Dan Nabi pernah bersabda, "Al-kaisu, ibu ingin pandai, ingin cerdas, punya anak ingin cerdas, kenalkan dengan kematian." Al-kaisu, orang pandai adalah mandana. Barang siapa yang selalu ingat e, kematian dan memperketat amal untuk kematian itu. Lu sian banget ah, salat tadi telat-telat ya istighfar diperbanyak tersenyum padanya mutmainnah itu kan absenanya ya ayat ya, Tuhan nafsul mutmainnah jadi ustaz kunciannya apa nih selalu punya wudhu jaminannya jelas wala in kanna mutta fitratan fitratallah sederajat dengan syahid orang yang wafat dalam keadaan punya wudhu sholat aja nggak sah kalau nggak diawali wudhu maka berwudhulah sebelum diwudhukan Sholatlah sebelum disolat. Ke masjidlah sebelum di ke masjid kan. Nutara ke masjid asa ngaku Islam pas maut mah pamit ke DKM. DKM pun tanya, yuk perencangan pupus ngiring nyolatkan DKM apa tara ke masjid nyasok karunya ulah tengah seanting langsung titah diharap cicang imaman wow imaman bari ngagoler Imaman teh tak salat jenazah mah teu make ruku teu make sujud nah da imamna geus teu make ruku teu make sujud tapi ulah lebay abong CS e salat terakhir mas bukernya salat babaturan nu maot yo make ruku make sujud DKM pasti ngambek nah itu salat jenazah make ruku make sujud CS e Pak eueuh oh pengecualian <laughs> nya teu apal maneh mah hukumna meureun kan aya mah aya muncul aya saum Daud aya baru dakta nu melakukan salat Daud kamari salat ayeuna henteu eta salat aya aya wae heuh istihad antap antepkeun antepnya jadi sholatlah sebelum disolatkan ke masjidlah sebelum dikemasjidkan lalu sholatlah di belakang imam sebelum kau sholat dan disolatkan di depan imam seperti di Suriah, Palestina dan negara-negara konflik muslim lainnya. Ini cerita kematian harus simultan. Saya mau lah kalau manajemen sepakat dari bab nanti judulnya rubah-rubah wisata ke alam kubur yang serem-serem romantis-romantis gitulah nya ai conjuring dua di lalajoanan ai anu urang bakal ngaliwatan teu pernah diwacanakeun biar ada kesiapan mental beda Bu Pak kalau orang siap mati mentalnya beda beda dengan orang yang tidak siap mati pasti worried maka hubbud dunya wa karahiyatil maut kenapa orang menakuti kematian karena terlalu mencintai dunia Hati-hati, perasaan nggak enak. Ya, awas, akhirat semakin dekat dan mendekati, dunia semakin jauh dan dijauhi. Terus dengan tarikan kuota usia yang setiap helaan nafas kita berkurang dengannya. Nah, itu tengah sekarang ngurangan, mata tong minang tinggal nafas teh tahan, melendung melendung. Ya, bukan itu persoalannya mah, bekal apa yang sudah kita persiapkan. Oke segitu aja dulu karena ini bukunya aja tebel. Bentar beres mah resiko ondang dewe. Itu trik Ustadz Epi biar diundang lagi. Ada pernyataan, ada pertanyaan, sisa 15 menit. Silakan MC. Barangkali diantara antara jamaah ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Evi Effendi dari Ikhwan dulu. Tiga aja. Ya, dari Ikhwan ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada? Iya. Dari akhwat mungkin ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustadz, saya mau bertanya, kalau yang meninggal, uh, kita kan suka bilang semoga husnul khotimah. Nah, maksudnya seperti apa dan tanda-tanda orang yang husnul khotimah itu kayak apa gitu? Terima kasih. Ada doa ketika ada orang-orang yang meninggal, doakannya sing husnul khotimah, mudah-mudahan mugia husnul khotimah, semoga. Dan kau adalah segala kemungkinan yang selalu aku semogakan. Ya. Semoga sing husnul khotimah. Itu mah harapan. Husnul khotimah itu kunciannya di pribadinya. Innamal amal bil khawatim. Amal itu tergantung ujung. Tapi ujung tergantung dominasi amal. Nu biasa tahajud, harapannya wafatnya ketika tahajud. Yang biasa duha, dominan, harapannya kalau usianya ajanya habis bisa dia bisa jadi dia wafat di duha atau di kebaikan yang lainnya. Maka kata Nabi innamal a'malu bil khawatim, hati-hati dengan ujung amalmu. Mengakhiri bingkai kematian husnul khatimah dengan mendominasi memperbanyak amal yang diridhoi Allah dan Rasulnya biar terabsen ya ayat Tuhan nafsul mut ma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan amanya diridhoi Allah nggak mardiyah sehingga dia dapat keriduan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati susah karena ada hadis ini orang ahli mengamalkan amalan ahli surga saja tapi tiba-tiba terpleset kejerik teh neraka suul khotimah anu ayah preman maut di masjid ustad maut di tempat prostitusi alus mana ayah preman mau di masjid ustad mau di tempat prostitusi alus mana preman mau di masjid bari teu wawuh ngabela apa mautna kunaon mau ampli ka setrum Hasilnya tempat menentukan iya, tapi perbuatannya yang lebih menentukan. Paham ya? Jadi kalau kita mendoakan siapapun mudah-mudahan husnul hatimah Dah hatimah nggak bisa bohong tuh. Terus hindari hutang. Rasul bertanya ke sahabat, gimana hutangnya? Ini Rasul pernah dilewati dua jenazah yang berbeda. Kumaya kayaan kerhirupna, tenang Rasul ditinggalkan gusi mah. Tekudu ngampihkan senal, tekudu ngampihkan motor mun ayeuna mah, artinya bangsat. Cek Nabi wajabat. Lalu lewat mayit orang soleh, gimana? Wah, cerik, ieu mah adan jelema ia maot mah, berarti tukang adan, wajabat. Orang bertanya, Kenapa Rasulullah nu jahat wajabat, nu bager wajabat? Nu jahat wajib asup neraka, nu bager wajib asup surga. Maka innamal a'malu inamal innamal a'malu biddaini, innamal a'malu bil hawatim di tiga hadis. Amal tergantung niat, amal tergantung hutang, ada amal tergantung darah, pernah mengocorkan darah, hati-hati dengan membunuh. Amal tergantung akhir, maka bingkai kematian husnul khatimah. Jadi itu mah teh harus kitanya yang menentukan sikap mau dimati seperti apa. Ya, ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari Ikhwan anu rek maut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Maresa. Ustadz saya ingin bertanya, uh, kan banyak yang bilang nih ya Ustadz, kalau misalkan orang yang mau meninggal itu kan terdap uh, sebelum 40 hari sebelum meninggal itu uh, apa sih ada uh, terdapat tanda-tandanya gitu. Yep. Nah, kalau misalkan eh, tanda-tanda tersebut itu bisa dirasakan oleh setiap orang apa enggak? Siap. Punten ya, aku mau antun. Dan saya juga udah bisa memprediksi kematian Anda hari ini, tapi tidak global ya. Tapi tong jadi terkenal yuk, kayak viral deh. Kayak dipiralkan, diramekan. Saya tahu teteh, kematian teteh itu di dua waktu Sebelum 40 hari juga udah keprediksi kalau nggak siang malam. Sepakat ya? Taat hati dengan siang dan malam ya. Eh, tanda-tanda e, nama cek nuhere make tadi MC 777 tanda kematian. Saya masuk heureuy kan di pesantren, tad ai eh, tanda maut naon? kayaknya lamun geus teu karasa haneutna hawa taeta mending deket maut jadi santri saya mah ngapoe kikian terus mun kikian geus teu disada jadi nggak salat subuh teh karikian artinya unpredictable tapi kalau orang soleh terlihat daripada aura wajahnya kadang pamitan maka saya mah cemburu ke Amroji Imam Samudra saking mulyana tanggal maut namanya di bejaan bener nggak kamu besok diusik, besok kamu dieksekusi atau warudu tahajud sabebetingnya urang tepuguh mah hati-hati cara memandang salah cara Allah memuliakan mah juara cek sarare itu penjahat mulia cek orang mah maut nawai di bejaan ayo urang nu ngaji ngapoe mayar hutang wae tepuguh tanggal na ya Alamat apa ini? Kudu arif melihat sesuatu teh. Pas nges beres dikuburkan ada tiga burung di atasnya. Itu di video. Oh syahid. Keren ya? Berarti diampuni dosanya. Nah tanda-tanda kematian mah ada satu makin tengararengah perasaan. Ini kalau ada kebaikan dari Allah, keren ya. di sana pi, wayahna pi lain tekarunya cek Allah teh. Lewat Israel, Jibril. Epi eh, mana nepi ka maghrib isukan, apa yang saya lakukan? Pasti KB ulin ka dengah aja disalaman salaman hampura ya. Saya tukang ngocapruk di dia hampura. Naon Ustad tara-tara tong yang nyaho hampura. Ka istri nu biasa di ciuman diciuman sapenting eta maneh hampura. Teteh semua sing solehnya terus rawatib teu tinggaleun. Cuma ini kesenian Allah ngahaja teh di bejaan cik bener teh imanateh teh atau karena hanya takut kematian. Di sini kewaspadaan maka wala tamutunna jangan kau wafat ilawantu muslimun. Maka serahannya harus dibingkai setiap hari. Kadang ada orang yang tidak diberitahu dulu langsung. Maka kalau bicara tanda-tanda kematian relatif tidak bisa ditentukan dengan eksakta oh tanda maut teh tanda mau tek ya. nggak saya nggak berani kalaupun memang ada sumber-sumber yang mengarahkan ke sana tapi everything unpredictable kulu ajali musamma wala yastaqdimuna wala yastakhirun tidak bisa diakhirkan tidak bisa dimajukan karena ingin ini semuanya mistis kunciannya kenapa saya nggak ngejawabnya nggak jelas surat apa sih surat Luqman kalau tidak salah ayat terakhir Wamat tadri bi ayi ardin tamud manusia tidak pernah diberitahu di bumi mana dia akan diwafatkan. Ya, satu lagi lah. Siap. Ini tuh ada. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. E, mau nanya, e, rasanya mungkin Ustad juga nggak tahu, mungkinnya dah mungkin nggak ngalamin. Cuman apa perbedaannya rasanya mati husnul khotimah dan sulhotimah Apakah rasa sakitnya sama atau beda gitu? Wow, Kalau perbedaan husnul khotimah yang suul khotimah mah jelas beda. Husnul makuha suul makuh es. Ngan rasana teh alah nabi wae nu soleh sampai menggigil seperti tujuh ratus pedang yang tajam menusuk Nabi nu soleh sampai Nabi aduh Allahumma sholli ala Muhammad kalaulah rasa sakit sakaratul maut kepadaku saja seperti ini kata Rasul Hajarkan kepadaku semua ya Allah. Jangan untuk umatku. Saking bagerna ka urang. Mang hoyong ngaraosanana nu rasa husnul khotimah rasa su'ul khotimah. Mun husnul khotimah sing bager ti ayuna, Mun su'ul khotimah entong salat ti ayuna. Nabi wae ahli salat sakitulinuna sampai Fatimah Aisyah kan wafatnya itu di atas Wah ini kalau membaca akhir hidup Nabi itu sakit banget. Keringetan. Tapi yang dikhawatirkan nanti bukan keluarga nah. Ummati orang. Ummati, ummati as-salah. Tentang sholat umatnya. Karena awalu mayuhasabu yauma bihil abdu as-salah. Yang pertanyaan ditanyakan itu adalah sholat. Benar sholatnya benar. Nabi yang sholatnya seperti itu saja eta teh sopan ijro ieu iya teh bade ayeuna bade engke sok mun ustad epi dibere bonus gitu. ustad Allah tos rindueun bade ayeuna bade engke bisa teh istihoroh heula karena orang mah cinta dunia mang nah kalau pertanyaan rasanya kematian aduh rasa mah nggak bisa diterangkan eh rasa mah sulit sok tahu nggak rasanya manis kumaha cik pang manis ka dia yang saya manis mah sad Evi lah ame simple kan saya dulu kencing manis sekarang kencingnya tetap manisnya pindah ke muka tong manis atau bising jadi fitnah rasanya asin bisa nerangkan tuh nges berewe garam atau sejenisnya nu asin korong naon lah ayana nanyakan ke orang rasana husnul hotimah dalam bab sakaratul maut ejeng suul hotimah sehingga nanti kudu praktek mang. Aslina. Maka ayah doa nih nganya Allahumma ma a'udzubika uh, min sakaratil mautnya. Aku berlindung dari sakaratul mautnya. Rahmat anu eh, rahmat sebelum matinya. Aneta pohdi bahasa arabnya tanu anu ajib mana salat Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahi wal mamati salah satunya sakaratul maut anu soleh memang kadieu hiberna teh dina Imam Al-Ghazali mah jadi sok ngesang tak tanda orang sahid berkeringat dia tapi anu stres mah sok malah heuras siapa pernah ngamandian mayit nu heuras karena telat pengurusan maka dalam sunnah ketika ada yang wafat cepat mandikan cepat kremasi cepat kuburkan bisa nggak buru heras ngeseras mah hese mang kudu diharewasan cang kacang panjang anu tenilop deh etage ya mudah-mudahan kajian yang sederhana ini melembutkan hati kita walaupun menyampaikannya dengan sedikit gimana ame stress ting. saya teh ngesang ieu teh balik ceramah ditungguan ku ijro ya diharap tapi wallah alam lah eh, setiap kita ada dalam genggamannya setiap ubun-ubun kita ada dalam kendalinya tapi izinkan saya menutup ini dengan sebuah puisi ringan tentang kematian Aku tertidur sedang maut mengejar di belakangku. Jika tidak hari ini pasti esok akan bertemu. Kusenangkan badanku dengan pakaian yang lembut yang pasti ia akan mengenakan pakaian kehancuran seolah-olah aku melihat bencana kematian. Di atasnya gundukan tanah, di bawahnya liang, sedang kebaikan telah pergi meninggalkanku. Di atas tulang, tidak ada daging maupun kulit. Jadi kalau kita hari ini makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, besok kita menjadi makanan makhluk bumi, serangga tanah, cacing, belatung, ular dan lain sebagainya. Kulihat umurku telah berlalu, sedang cita-citamu tidak aku temukan. Perjalanan jauh bersamaku, tidak ada bekal. Aku terang-terangan mendurhakai Tuhan. Kejadian itu akan diceritakan dan tidak akan terelakkan. Aku bersembunyi, malu dan takut kepada manusia, tapi tidak takut kelak di sisinya ketika rahasia rahasiaku terbuka. Ya, aku takut kepadanya. Jadi si maut mah sieun mun teu taat kana parentah teh, mun geus waktuna harus didatangi. Maka detik yang terus bergulir, waktu yang terus melaju, masa yang terus berjalan malah cepat saking nikmat, bertaubatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Yuk doana doana nih yang ini nih. Rabbanag Rabbanag firlana yuk. Ya Allah ampuni kami. Warhamna rahmati kami. Watakobal minna terima apapun pengabdian kami. Wanajina minan nar. Jauhkan kami dari percik api neraka. Wa al jannah jauh eh, masukkan kami ke dalam surga wa aslih lana dan maslahatkan seluruh urusan kami sya'nana kullah apapun urusannya atau yang simpel sajalah tentang kematian Allahumma ya Allah amitna wafatkan kami syuhada dalam kesyahidan Allahumma ya Allah inni aku As'aluka memohon kepadamu bihusnil khatimah kewafatan yang husnul khatimah wa na'udzubika dan kami berlindung kepadamu min su'il khatimah dari kewafatan yang su'ul khatimah aku lu qali hada wa astaghfiru afrik alina sabra wa tawafana muslimin ya Allah kuatkan kepada setiap kami untuk kami wafat dalam keadaan sedang berserah diri utuh kepadamu Qul qali hada astaghfirullahi wa lakum subhanakallahumma rabbana bihamdika syadalailailanta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.